Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd, kita lanjutkan bacaan kita terhadap Syarah Mandumah Usul Fiqh wa Qawaidih karya Al syaikh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih kata beliau Musabbitil ahkami bil usuli mu'ini man yasbu ila al-usuli. Nah, ini kaidah yang sangat bagus sekali yang mana Allah Subhanahu wa taala telah mengikat hukum-hukum itu dengan apa? Dengan dasar-dasar pokok. Sehingga terkadang kita menghukumi ada dasarannya. ya. yang itu nanti akan menolong membantu seseorang yang apa? Yang dia itu cenderung atau suka untuk sampai kepada tujuannya. Paham ya? Yasbutu yamil artinya. Eh, cenderung atau condong untuk apa? agar sampai kepada tujuannya. Karena apa? Man hurima al-usul, al-usul. Barang siapa yang diharamkan, nah barakallahu fikum dasar pokoknya, maka dia juga diharamkan untuk sampai. Paham belum? Dasar pokoknya Al-Qur'an Sunnah sampai ke mana? Ke surga itu loh. Kalau tidak diharamkan memahami Al-Qur'an Sunnah, diharamkan untuk mengikuti Al-Qur'an Sunnah, maka diharamkan juga apa? Dia untuk masuk surga. Nah barakallahu fikum seperti itu. Yang seperti itu perlu diperhatikan. Kita lihat di sini. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih, "Hadhihi bara'atu istihlalin." Naam. Wadihatin awdah minal ula. Ini adalah apa? Naam, adalah bara'atu istihlal wadihatun awdah minal ula. Ini lebih jelas lagi daripada yang pertama. Apa kemarin baratul istihlal namanya? Istilahnya apa kemarin? Seorang mu'alif mendatangkan apa? Seorang mu'alif mendatangkan suatu kalimat di dalam mukaddimahnya, pembukaannya yang kalimat tersebut ada sangkut pautnya dengan pembahasan yang ada dalam kitab tersebut. Intinya menyinggung. al mualif menyinggung dengan suatu kalimat di mukadimahnya, pembukaannya dengan apa? Dengan kalimat yang ada keterkaitan apa? pada pembahasan kitabnya. Seperti siapa yang yang melakukannya? Al-Imam Ibnu Hisham rahmatullahi alaih dalam apa? Nam dalam Qatrun Nada. Ya, dalam Qatrun Nada beliau menyebutkan ya, liman khafadha, liman nasobah, liman Nah, barakallahu fikum rafa'a itu kan ada keterkaitan ilmu nahwu, nasab, rafa, khafat ya enggak? Di sini juga kemarin sudah kita lewati. Nah, beliau menyinggung dengan apa kemarin? Mu'id sama apa? Mubdi. Nah, mubdi itu usulnya, mu'id itu apa? Nah, barakallahu fikum furu'nya kan itu. Nah, ini kata beliau ini sekarang ada baratu istihlal wadhi'ah. Ada baratu istihlal yang sangat nampak. Audhah minal ula, lebih nampak lagi daripada yang pertama kemarin. Apa itu? Mengenai Nah, barakallahu fikum hukum-hukum itu enam ditetapkan dengan landasan atau dasar pokoknya. Kita lihat. Qauluhu musabbitul ahkam bil usul ay annahu ta'ala Allah Subhanahu wa ta'ala sabbatal ahkam bi usuliha. Allah Subhanahu wa taala menetapkan hukum-hukum itu berdasarkan apa? landasan-landasan dasar pokoknya. Paham belum? Ya, nah, hukumnya kenapa kok haram khamr? Karena memabukkan. Paham ya? Jadi seperti itu, landasan pokoknya usulnya itu di dipegang erat-erat. Nah, wa usul ahkam Tuhan maksudnya hukum-hukum itu maksudnya apa? Allah Taala ikat dengan apa? Dengan usul. Usul ini maksudnya adalah dalilnya. Jadi usulnya Al-Qur'an dan As-Sunnah itu usul yang paling kuat Al-Qur'an dan As-Sunnah. Adapun ijma' sama qiyas itu cabangnya. Maksudnya ijma' sama qiyas itu bisa diterima kalau tidak berseberangan dengan apa? Al-Qur'an dan As-Sunnah. Faham soalnya ya? Jadi ijma' sama qiyas itu bisa jadikan hujah selama tidak berseberangan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kalau usul yang paling usul apa? Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nah, kita lihat. Wasumiyat usulan. Kenapa dinamakan usul? Dinamakan landasan pokok, pondasi, li'annal ahkama tubna 'alaiha. Karena hukum-hukum itu dibangun di atasnya. Hukum haram, halal, makruh, sunnah dibangun di atas dalil, iya enggak? Dibangun di atas dalil. Walihada idza ata bil mas'alati fil mughni yaqul al aslu fi hadza qaulu ta'ala. Ini penting nih untuk memahami kalamnya seorang ulama. Oleh karena ini kalau nah barakallahu fikum datang dalam suatu permasalahan dalam kitab al mughni karya siapa? Al Imam Ibnu Qudamah rahimahullah punya kitab fikih namanya al mughni. Kalau antum baca tulisan di dalam al mughni al aslu fi hadza qaulu ta'ala maksud dalilnya, aslu itu dalil. Paham ya? Al aslu fi hadza ad-dalil fi hadza Paham ya? Jadi dalilnya dalam masalah ini qaulullah ta'ala adalah firman Allah taala ila akhir ayat. Paham belum? Jadi kita pentingnya memahami kalamnya ulama penting sekali. Karena seperti Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah. Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah Nah barakallahu fikum beliau kalau menyebutkan dalam tafsir Al-Qur'annya bukan wa tafsiru qouli ta'ala bi ta'wil. Wa ta'wilu qouli ta'ala. Nah kalau antum enggak paham mana ta'wil bingung nanti. Katanya ta'wil itu haram katanya. Kita katakan ta'wil yang mana dulu? Kalau ta'wil maknanya tafsir boleh. Nah, pentingnya memahami kalam ulama terkadang pengaruhnya untuk memahami tadi itu. Paham ya? Ta'wilu qawli ta'ala kalau Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah mengatakan dalam tafsirnya wa ta'wilu qawli ta'ala maksudnya apa? Wa tafsiru qawli ta'ala. Paham maksudnya? Karena ta'wil kalau maknanya tahrif haram. Ya kan? Nah, barakallahu fikum memalingkan makna dari, dari apa? Dari zahir lafadznya. Paham maksudnya? Ayo na'am barakallahu fikum. Jadi nah, di sini Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah dalam Mughni, beliau menggunakan lafaz al-aslu. Al aslu fi hadza qaulu ta'ala. Maksudnya apa al aslu? Dalil. Paham belum? Ini untuk menjelaskan makna apa tadi? Hukum-hukum itu diikat dengan usulnya. Usulnya maksudnya dalil-dalilnya gitu loh. Mahum insyaallah? Ayo na'am. Dalil itu kan landasan pokok. Wa adilatul ahkam dan dalil-dalil hukum itu saya fi nadmi anha arba'ah. Masya Allah. Sedangkan dalil-dalil hukum, nah hukum itu muncul akan datang dalam pantun nanti bahwasanya ada empat Eh, dalil-dalil itu ada empat. Apa empat tersebut? Alkitab, wasunnah, was-Sunnah, wal-Ijma' wal kiyas sahih Kiyas yang sahih sudah kita lewati dulu dalam kitab apa? Al-Usul min ilmi usul. Kitab berikutnya juga, kitab apa kemarin? Dan kalau syarah min warakat. Paham ya? Bahwasannya apa? Bahwasannya kiyas itu harus ada ikatan sahih. Karena kiyas itu ada dua, kiyas yang as-sahih atau kias batil yang dikenal dengan kias fasidul i'tibar. Kias apa? Fasidul i'tibar itu kias yang batil. Paham ya? Naam, dipandang dan rusak. Paham ya? Jadikan bahan pertimbangan rusak itu namanya kias yang fasid. Siapa pertama kali yang bikin kias? Kias yang fasid siapa? Iblis laknatullah alaih. Kapan terjadinya? yang dijadikan dalil oleh al-Imam Asy-Syankiti taala di dalam kitab muzakirah itu beliau berdalilkan bahwasanya awal man qasa iblis. Pertama kali bikin kias yang rusak itu iblis. Mereka Nah, barakallahu fikum, eh, para ulama menyebutkan kisah kiasnya iblis ketika apa? Suruh sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, sombong dia. Ana khairum minhu katanya. Aku lebih baik daripada Adam. Naam. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin, gitu ya. Gitu. Naam. Engkau menciptakan aku dari api sedangkan engkau menciptakan Adam dari tanah. Iblis menganggap tanah itu, menganggap api itu lebih baik daripada tanah. Ini keliru. Padahal tanah dengan api lebih baik mana? Tanah. Kenapa? Kenapa alhamdulillah? Tanah sama api lebih baik tanah kenapa? Kira-kira. Jawab aja enggak masalah, santai aja nanti dibantu yang lainnya kalau belum lurus. Kenapa? Antum Ibrahim. Api sama tanah lebih bagus mana? Tanah. Padahal antum kalau mau masak Indomie butuh api. Ya enggak? Tanpa api enggak mas enggak matang kan ini? Masakan-masakan ini kan? Apa? Kalau api buat atap neraka terus kalau tanah sifat yang paling global aja. Api sama tanah bagus mana? Abu Abdurrahman. Kenapa? Sedangkan api eh, membakar, menghancurkan itu sifat identiknya seperti itu ya sifat globalnya para ulama menyebutkan kalau api itu merusak sifatnya merusak, membakar tapi kalau tanah itu menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dengan seizin Allah subhanahu wa ta'ala nah itu, iblis menggunakan kias yang pasif, terus sujud gak mau malah sombong dia, Allah musta'an kita lihat berikutnya jadi Na'am barakallahu fikum dalil-dalil hukum itu ada empat ya Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' kias yang sahih Kata beliau, al-ahkam apa itu ahkam? Hiyama ma yasbut bi khitab syara' min ijabin aw tahrimin aw karahatin aw istihbabin aw ibahatin. Hukum-hukum itu maksudnya adalah apa? Adalah sesuatu yang telah tetap dengan dalil. Khitab syara' itu Al-Qur'an Sunnah. Ngartikannya gitu. Khitab syara' nah itu maksudnya Al-Qur'an was Sunnah. Nah, yaitu apa-apa yang telah apa? Yang telah tetap Nah, apa-apa yang ditetapkan berarti mayusbat ya. Mayusbat bi khitab syara'. Yaitu apa-apa yang ditetapkan dengan dalil Al-Qur'an was sunnah. Ngartikan khitab syara' itu Al-Qur'an sunnah. Berupa ijab kewajiban, atau tahrim pengharaman, atau karahah pemakruhan, atau istihbab. Nah, barakallahu fikum pengsunahan, atau ibahah pembolehan. Maksudnya, jadi untuk mewajibkan, mengharamkan, makruh, sunnah, pembolehan itu apa? itu ditetapkan dengan dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah. Karena kalau antum mengartikan letter letterlek perkata sulit ini khitab syara. Eh, sesuatu yang ditetapkan dengan apa? Dengan nah kalau pembicaraan syariat. Paham ya? Kenapa kalau dikatakan pembicaraan syariat? Karena Al-Qur'an kalamullah. Hadis juga apa? Hadis juga kalamur Rasul. Dua-duanya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Nah, dilafatkan, yumpak Nah, ngartikannya jangan Khitab syara' antum artikan leg jangan, tapi Al-Qur'an sunnah itu aja. Al-Qur'an dan As-Sunnah. Naam. Jadi hukum-hukum itu adalah sesuatu yang ditetapkan oleh Al-Qur'an dan Sunnah berupa wajib, haram, makruh, sunnah, mubah. Paham maksudnya ya? Naam. Wa usul ahkam isnani tafarra' anhuma isnan, Allah. Sedangkan yang namanya dalil-dalil hukum itu, landasan pokok hukum itu ada dua dan tercabang dari keduanya itu dua lagi. Apa dua itu yang inti tadi? Al-Qur'an dan As-Sunnah. Tercabang dari Al-Qur'an Sunnah, ijma' dan qiyas yang sahih. Nah, itu maksudnya. Amal awalan. Adapun yang dua pertama, fahuma al-kitab as-sunnah. Fa'innahuma aslul usul, Allah. Kitab as-sunnah itu adalah apa? Aslul usul. Adalah Nah, barakallahu fikum inti daripada landasan pokok yang ada inti daripada semua dalil adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Paham ya? Aslul adillah, aslul usul ay aslul adillah. Paham ya? Nah, inti dari semua dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah. Wa alaihi madarul ahkam syar'iyah min akdiyah, wa min akdiyah wa qawliyah wa fi'liyah. Maka di atas keduanya itu Al-Qur'an Sunnah berputarnya apa? Berputarnya hukum-hukum syar'i berupa keyakinan, ucapan dan perbuatan. Wa amal aslan al-akhiran Al-akharan al-far'an adapun dua dua apa? Dua dalil yang lain yang yang cabang tadi itu fahumal ijma' wal qiyas sahih. Dua-duanya adalah ijma' dan qiyas sahih. Paham ya? Jadi usul itu asal adillah. Sumber semua dalil Al-Qur'an sunnah. Dari Al-Qur'an sunnah tercabang apa tadi? Al-ijma' dan qiyas yang sahih. Nah, karena qiyas itu macam-macam bentuknya. Hadhihi hiyal usulul arba'ah allati tanbani 'alaiha ahkamus syar'iyyah al-mutahharah. Artinya apa? Inilah empat dalil pokok yang apa? Yang hukum-hukum syar'i, hukum-hukum syariat ini, na'am barakallahu fikum ahkamus syari'atil mutahharah, hukum-hukum syariat yang suci ini dibangun di atasnya. Paham belum? Jadi hukum-hukum syariat yang suci ini dibangun di atas apa? Empat dalil landasan pokok yang inti yaitu Al-Qur'an, As-Sunnah, ijma', qiyas yang sahih. Mohon soal ini. hewan ambar kalau fiikum. Kita ambil dikit lagi. bihadin usul al-arba'ah tusbatul ahkam. Dengan sebab empat dalil ini hukum-hukum itu ditetapkan. Walaib qali ahadi li ahadin munaza'ata fima sabat. Nah, artinya apa? Dan tidak tersisa bagi seorang pun untuk menentang menyelisihi apa yang telah tetap. Wa minal ma'lum annahu yuqaddam al-Qur'an tsumma as-sunnah tsumma al-ijma' tsumma al-qiyas. Urut. Sudah perkara yang diketahui bahwasanya didahulukan Al-Qur'an dulu, kemudian as-sunnah, kemudian al-ijma', kemudian al-qiyas as-sahih. Paham itu ya? Nah, karena kalau Al-Qur'an saja enggak cukup. Jangan seperti apa kemarin kelompok apa? JIS, Jamaah Ingkarus Sunnah. Karena JIS itu Jamaah Ingkarus Sunnah itu dia ngandalkan Al-Qur'an saja, cukup Al-Qur'an kita, enggak butuh as-sunnah. Kita katakan gagal faham. Kenapa? Suruh dia ngoreksi gerakan sholatnya, ngoreksi pembayaran zakat, ngoreksi bagaimana ritual haji, suruh mengoreksi bagaimana ritual puasa. Semuanya diambil dalilnya di mana? Rinciannya dari as-sunnah, gak bisa mengelak dia. Gerakan sholat mulai dari takbiratul ihram hingga salam dijumpai di mana? As-sunnah. Dalam Al-Qur'an gak ada. Nah, hati-hati dengan jamaah ingkar sunnah. Kalau di Indonesia ma'rufnya apa? MTA atau yang semisalnya. Paham ya? Karena MTA itu mereka mengandalkan nah, Al-Qur'an saja, majelis tafsir Al-Qur'an tapi menafsirkannya itu terkadang sesuai dengan hawa nafsunya yang cocok dengan akalnya. Nah, barakallahu fikum. Jarang sekali menyinggung as-sunnah bahkan terkadang enggak pakai as-sunnah. Paham ya? Allah musta'an hati-hati seperti itu ya. Sehingga nanti menghalalkan sesuatu yang haram. Nah, barakallahu fikum atau yang semisalnya karena enggak ada alasannya enggak ada dalam Al-Qur'an katanya. Allahumma musta'an. Kita lihat sini. Kata beliau Wa minal ma'lum annahu yuqaddam al-Qur'an thumma as-sunnah thumma al-ijma' thumma al-qiyas. Hatta innal ulama'a rahimahumullah qalu inna ayy qiyasin mukhalif mukhalif lil kitab was-sunnah fa innahu qiyasun fasidun mardudun ala qa'ilihi wa yusamma 'indahum fasid al-i'tibar. Masyaallah. Kata beliau sampai-sampai para ulama mengatakan apa? Qiyas manapun, qiyas apapun yang menyelisih Al-Qur'an was-sunnah, maka itu dikatakan qiyas yang rusak, mardud, tertolak, eh? yang kias yang rusak yang dikembalikan kepada si pengucap orang yang mengkiaskan tadi itu ditolak wa yusama indahum dan menurut mereka di sisi mereka dinamakan dengan apa fasidul i'tibar paham ya kias tersebut apa nah barakallahu fikum sangat-sangat rusak untuk jadikan bahan pertimbangan paham ya nah maksudnya enggak dianggap sudah kias yang sudah enggak dianggap rusak anggapannya paham maksudnya ya nah barakallahu fikum namanya kias yang fasid kias fasid fasidul i'tibar. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Karena para ulama ada juga yang mengingkari kias ya. Cuman yang sahih kias diperbolehkan selama tidak berseberangan dengan dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah kita ambil satu lagi. Wa ulima min qawlihi maka diketahui dari ucapan beliau musabbitul ahkam bil usuli annama la dalil alaihi bahwasanya seluruh apa-apa yang tidak ada dalilnya falaisa bisabitin berarti tidak sabit, tidak tetap. Semua yang ada dalilnya berarti tidak sabit. Li'anna dalila bimanzilatil bayyinah. Dikarenakan dalil itu tingkatannya kedudukannya seperti bayyinah penjelas. Bal innallaha sammahu bayyinatan. Bahkan Allah Taala menamakan dalil itu sebagai bayyinah penjelas. Ya enggak? Sekarang antum ketika nah barakallahu fikum tersesat, butuh dalil enggak? Antum berjalan di suatu tempat tersesat, butuh dalil enggak? Butuh dalil berupa butuh bayyinah penjelas butuh penjelas, butuh dalil sehingga antum tidak tersesat gitu ya. Kita lihat sini. Allah ta'ala laqad arsalna rusulana bil bayyinat. Laqad arsalna rusulana bil bayyinat. Sungguh kami telah mengutus para rasul kami dengan bayyinat, penjelas-penjelas dengan apa? Al adillah, dalil-dalil. Naam. Walaysa kullu syai'in lahu dalil. Dan tidak segala sesuatu itu memiliki dalil. Bal minal asya' ma dalilhu ijabi wa minha ma dalilhu adami. Ada, ini penting ya tidak semua perkara itu pasti ada dalilnya, nas gitu nggak ada. Terkadang ada yang nas, terkadang ada yang apa? Yang dalilnya itu malah justru nggak ada. nggak ada dalilnya, kembali ke asal gitu loh. Kembali ke asal. Kita lihat. Bal minal asya' ma dalilu ijabi. Ada di antara Nah, perkara-perkara itu yang dalilnya apa? Ijabi. Ijabi maksudnya dalilnya dari Al-Qur'an dan As-Sunnah didatangkan. Mana dalilnya? Ada dalilnya gitu loh. Wa minha di antara perkara-perkara yang ada, ya, ada juga yang apa? Nah barakallahu fikum dalilnya itu adami, enggak ada dalil. Kembali ke hukum asal. Kita lihat. Apa nah, maksudnya ini ya? Ada beberapa perkara yang dituntut dalil. Dalilnya ijabi, dituntut untuk mendatangkan dalil itu loh. Nah, babi itu haram, dalilnya mana? Itu ijabi berarti. Nah, dalilnya dalam dalam al quran Al Karim, "Innama harrama Innama harramal innama harrama 'alaikumul maitata wad dama wal lahmal khinzir." Misalkan. Nah, itu menunjukkan bahwasannya apa? Menunjukkan bahwasannya ijabi, dalilnya ada. Tapi ada dalil yang sifatnya apa tadi? Adami. Adami itu atau mencari dari Al-Qur'an setelah nggak ada, kembali ke hukum asal, hil. Wal aslu fi adatinal ibahah misalkan. Paham ya? Nah barakallahu fikum atau wal aslu fi miyahinat taharah wal ardi wa thiyabi wal hijarah. Ya enggak? Nah barakallahu fikum seperti itu kembali ke hukum asal. Kita lihat Fal adillatu kata beliau fal adillatu qad ada adamiyatan fayuqal ad-dalil adamud dalil Allah. Ini penting sekali, penting juga nih ya karena terkadang ahlu bidak wa itu nuntut dalil terus itu loh. Dalilnya mana antum membolehkan? Dalilnya mana antum bolehkan? Kita lihat. Kata beliau dalil-dalil terkadang ada dalil yang enggak ada itu loh. Maksudnya bagaimana? Dalilnya itu enggak ada dalil itu loh. Dalilnya mana? Ya enggak ada dalilnya. Kembali ke hukum asal itu loh. Paham belum? Kalau masalah nahwu ada enggak seperti itu? Ada huruf. Huruf itu tandanya apa? Dia tandanya enggak menerima tanda fi'il, enggak menerima tanda isim itu. Dalilnya adamiyah. Seperti apa? Enam huruf ha. Huruf ha itu dalilnya apa huruf ha? Dalilnya dia enggak menerima titik di atas, tidak menerima titik di bawah kan itu. Jadi dalilnya adamiyah. Ini juga pembahasan yang penting ini ya. Ad-dalil ada dalil. Dalilnya itu enggak ada enggak adanya dalil. Waqat takunu ijabiyah fa yuqal ad-dalil kalau ta'ala kalau ijabiyah ini. Terkadang dalil itu sifatnya ijabiyah dituntut mendatangkan dalil ada. Fayuqal ad-dalilu qaul ta'ala. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala. Fa idza qala qailun masalan apabila ada orang yang mengatakan sebagai contoh hadan nau' minal bai' haram. Jenis ini Naam barakallahu fikum merupakan jenis jual beli yang haram. Contohnya apa? Jual beli yang majhul. Eh, antum menjual, aku jual semua ikan yang ada dalam kolam ini. Paham ya? Jumlah ikannya nggak tahu juga berapa jumlahnya, ada atau tidak, kemudian ikannya jenis apa, dia langsung ngomong global gitu. Mau atau tidak? Lah berapa harganya? 3 juta misalkan. Dia mau, tapi ikannya nggak tahu apa wujudnya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, jumlahnya berapa? Jenisnya apa ikannya? Itu baik majhul namanya. Itu hukumnya haram. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat Naqulu lahu aina dalil? Ya enggak? Kalau ada yang mengatakan ini haram dijual ini, dalilnya mana? Nah, gitu. Itu dari ijabi anal asla anal buyu' halal karena hukum asalnya jual beli itu halal. Ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan apa? Riba. Jadi kalau ada orang yang mengatakan ini haram ini dijual, dalilnya mana? Hukum asal jual beli kan halal itu loh. Dikembalikan ke situ. Dalilnya adalah ini misalkan haram misalkan. Paham ya? Berarti ada dalilnya. Fa idza qulna hadzal naw' minal bai' halal. Nah, kalau kita katakan jenis ini kalau dijual halal fatalabna bid-dalil maka barulah kita meminta dalil fa innana naqul ad-dalil adamud dalil dalilnya mana dalilnya karena enggak ada dalilnya tidak ada dalil yang mengharamkannya paham belum itu maksudnya jadi dalilnya mana tidak ada dalil mengharamkannya kembali ke hukum halal paham ya antum jual beli tape misalkan jual beli tape walaupun ada yang mengatakan haram karena memabukkan kan secara nah barakallahu fikum penelitian ya dengan tape itu kalau normal enggak mabuk kalau sampai mabuk berarti haramnya karena memabukkan itu, bukan semata-mata tapenya. Paham ya? Kata mereka mengalami fermentasi kemudian ada alkoholnya sehingga kalau tape itu hukumnya haram, kita katakan itu enggak benar. Paham ya? Kalau seandainya sampai kebanyakan tape kok mendem, mabuk misalkan, kita katakan haramnya itu karena mabuk itu, berlebihan tadi itu. Seperti air putih. Air putih kalau orang kebanyakan minum air putih, muntah-muntah enggak kira-kira? Muntah-muntah juga. Kemudian juga ada dorornya itu diharamkan karena doror yang ada di dalamnya itu bukan semata-mata airnya. Tapi kalau tape diharamkan gara-gara katanya memabukkan ada alkoholnya itu kurang tepat. Eh, mau tape ketan atau tape singkong sama aja. Paham ya? Allah musta'an. Memang banyak ya yang mengatakan seperti itu. Mungkin antum pernah dengar tapi kesimpulannya halal. Kembali ke hukum asal. Naam. Kata beliau di sini seperti nabit. Nabit halal atau haram hukum asalnya? Nabit. Eh? Nabit. Halal, tapi kalau sampai memabukkan haram enggak? Haram seperti itu aja. Nah, itu simpelnya seperti itu. Kita kita, kita lihat sini, fa inna naqul, fa inna naqul kita katakan ad-dalil ada dalil. Dalilnya itu enggak ada dalil. Ai laisa hunaka dalilun yadullu 'ala tahrim. Tidak ada di sana dalil yang menunjukkan pengharaman. Wal aslu wal hil, hukum asalnya halal. Ini berarti kembali ke dalil asal itu loh. Kalau ada yang mengharamkan, haram atau jual peci ini, haram atau jual sarung ini. Dalilnya mana? Nah, Dalilnya mana kalau mengharamkan? Dalilnya enggak ada dalil. Maksudnya bagaimana? Enggak ada dalil mengharamkan berarti hukum asalnya boleh gitu loh. Kalau kita bolehkan, boleh ini. Dalilnya mana? Karena enggak ada dalil mengharamkan, kembali hukum asal. Al-hilnya enggak. Nah, barakallahu fikum wal aslu fi miyahin at-taharah wal ardi wasiyabi wal hijarah. Itu pakai hukum asal juga. Airnya ini najis ini. Hah? Mana dalilnya? Betul dalil. Paham ya? Kemudian air ini suci ini. Lah mana dalilnya hukum asalnya suci? Paham ya? Karena enggak ada enggak ada dalil yang mengharamkannya. Paham maksudnya ya? Seperti itu. Mahum insyaallah ini. Ayo na'am barakallahu fikum. Nasallahu assalamatul afiyah. Cukup sekian dulu yang berikutnya insyaallah pada pertemuan yang akan datang idznillah subhanahu wa taala. Walhamdulillahirabbil alamin.